Tidak ada kata yang bisa kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman-taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pula di taman surganya di akhir kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari dan mengulang kembali pelajaran yang sangat penting yang masih berkaitan erat dengan akidah, dengan tauhid, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kalau kita salah dalam memahaminya bisa fatal akibatnya, bisa menjadikan seorang keluar dari Islam tanpa dia menyadarinya. Dia bisa jatuh ke dalam jurang kesyirikan yang tidak akan Allah ampuni kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, yang dosanya tidak ada duanya. Inna syirkala dzulmun azim. Inilah pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan tawasul, tabarruk dan istighosa di dalam al-Islam. Pembahasan atau tiga pembahasan ini tawasul, tabarruk dan istighosa masih berkaitan erat dengan tauhid al-uluhiyah. Masih berkaitan erat dengan al-iman billah. Oleh karena itulah ini semuanya menunjukkan akan urgensi pembahasan ini yang mana sudah kita sampaikan tadi inilah salah satu pembeda antara tauhid dan syirik. Kalau orang itu salah memahami bisa jatuh ke dalam jurang kesyirikan yang naudzubillah min dalik bisa membatalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan-pembahasan tersebut, alangkah baiknya kalau kita menyampaikan dahulu tentang pondasi yang harus kita pahami dalam beragama ini. Bahwasanya dalam memahami tiga hal tersebut dan juga yang lainnya, perlu kita berikan pondasi yaitu bahwasanya ketika kita beragama kita tidak boleh sembarangan alias kewajiban kita dalam beragama ini khususnya dalam berakidah kembali kepada pedoman hidup seorang muslim seorang muslimah kembali kepada sumber hukum Islam yang sebenarnya yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dan tidak cukup hanya itu saja harus dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang diistilahkan dengan as-salafus saleh, pendahulu kita yang saleh radhiyallahu anhum wa rahimahullahu jami'an. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ini adalah perintah Allah untuk kita semuanya berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Yang mana ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan keduanya pasti akan tergapai al-ukhuwah Islamiyah, tergapai persatuan di antara kaum muslimin. Dan itulah yang telah Allah sampaikan kepada kita tentang para sahabatnya. Dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan ni'matallahi alaikum kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi dan ingatlah kalian wahai para sahabat tentang nikmat Allah yang kami anugerahkan kepada kalian yang mana dahulu kalian berpecah belah berperang eh berselisih namun Allah menyatukan hati kalian yaitu dengan tadi ketika mereka berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kalian setelah dahulu kalian sudah berada di tepi, di tepi jurang kehancuran maka Allah menyelamatkan kalian Yang itulah ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Inilah yang harus kita eh, pahami bahwasanya dalam beragama tidak boleh kita asal-asalan tidak boleh kita berpedoman dengan akal atau perasaan atau adat istiadat, namun patokan dalam beragama, pedoman dalam agama adalah tali Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila wahai orang-orang beriman taatilah Allah taatilah rasul dan pemimpin di antara kalian dan jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kembalilah kepada Rasul, kepada As-Sunnah, kepada hadis-hadis Rasul SAW yang sahihah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu baik dan akibatnya pasti akan akan baik. Ini adalah perintah Allah dalam kita beragama untuk berpegang teguh dengan tali Allah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Demikian pula Rasul SAW mewasiatkan kita dalam beragama ini, dalam berakidah ini harus kita betul-betul kembali kepada sumber hukum Islam yang sebenarnya Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman yang benar. Sebagaimana Rasul berpesan, Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak cukup hanya itu saja. Rasul SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiyyin, atu 'alaiha bin nawajid, fa man yashminkum fas fa fa iyyaku wa iyyaku wa muhdatsatil umur fa innahu fa inna kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dhalalah dalam riwayat wa kula dhalalatin finna Setelah Rasul menggambarkan tentang perpecahan umat, fa inna umman yashminkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perpecahan yang banyak. Rasul memberikan solusi yang terbaik bagi kita semuanya kalau kita beragama dan mau selamat dari perpecahan, selamat dari kebinasaan, selamat dari kesesatan, kata Rasul, Dua kuncinya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Pegang erat sunnahku, pegang erat haris-harisku, tuntunanku dan juga tuntunannya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Dan yang kedua solusinya kalau kita mau selamat jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang baru dalam urusan agama ini, baik berkaitan dengan akidah, ibadah, dan lain sebagainya. Ini sekali lagi yang harus kita jadikan patokan terlebih dahulu sebelum kita membahas tiga pembahasan yang erat kaitannya dengan akidah, dengan tauhid al-uluhiyah, itu tawasul, tabarruk dan al-istighatsah. Artinya sekali lagi tidak mungkin kita bisa selamat dalam memahami ketiga hal tersebut kecuali dengan kita kembali kepada pedoman hidup kita sebagai seorang muslim muslimah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus soleh. Dan itulah yang juga ditekankan oleh para ulama-ulama kita seperti Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Usul Sunnah beliau mengatakan Usul Sunnah indana atamasuku masuk kubimakan alis as-sahabatu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Kata Imam Ahmad dalam awal mukaddimah kita beliau usul sunnah termasuk prinsip-prinsip akidah kita berpegang teguh dengan metodenya para sahabat dan mengikuti jejak mereka serta meninggalkan segala bentuk kebitahan hal-hal yang bau dalam urusan agama ini. Demikian pula al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan isdir nafsaka ala sunnah wa kufa amma kafu anhu Bersabarlah kalian di atas sunnah dan cegahlah dari apa yang mereka telah cegah. Wakul bima katakanlah apa yang dikatakan oleh mereka para salafus saleh. Kemudian kata beliau fa wasi'ahum fa innahu fa wasi'ahum ma Apa yang mencukupi mereka itu pasti akan mencukupi kalian. Itulah yang wajib untuk kita pahami bahwasanya dalam beragama kita harus kembali kepada ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah dan pemahaman para ashabus saleh khususnya para sahabat tabi'in maupun tabi'u at-tabi'in. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar mukaddimah sebelum kita beranjak kepada pembahasan tawasul, tabarruk dan al-istighatsah. Sekarang kita memasuki poin yang pertama tentang atawasul. Apa itu atawasul dan apa bentuk-bentuk tawasul yang disyariatkan dan yang terlarang dan juga apa subhat-subhat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sehingga mereka salah dalam bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan bawakan sebagian referensi tentang masalah ini diantaranya masalah tawasul kita ambilkan dari kitab At-Tawasul Anwa'uhu wa Ahkamuhu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Yang insyaallah saya rasa sudah mencukupi apa yang ditulis oleh para ulama-ulama yang lainnya. Eh meskipun di sana ada misalnya kitab Qaidah fi Tawassul wal Wasilah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, namun insyaallah apa yang disampaikan oleh Syekh Albani di sini itu sudah mencukupi. Ikhwani fillah rahimani wa tawasul tawassul itu kalau kita terjemahkan artinya perantara ya. Atawassul artinya perantara. Maksudnya kalau dalam segi istilah atawassul artinya kita mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti atau secara gamblang bahwasanya tawasul adalah sesuatu perantara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bacakan sebagian ucapan pak ulama disebutkan di sini dalam kitab Al-Mufradat karangan Ar-Raghib Al-Asfahani Al-Wasilah at-tawassul ila syai' bi Ya, sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada hal-hal yang kita inginkan. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama kata-kata tawasul atau alwasila itu disebutkan di dalam Al-Qur'an ada pada dua ayat. Istilah alwasila atau tawasul di dalam Al-Qur'an itu ada dua ayat. Yang pertama di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah alwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, disebutkan oleh para ulama ya banyak orang yang salah memahami ayat tersebut. Ya, mereka ketika membaca ayat ini yaitu khususnya pada ayat yang berbunyi wabtahu ilahil wasilah wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara eh, ya. Sebagian orang mengatakan asal perantara apapun yang mereka inginkan itu disebut sebagai perantara yang dimasukkan di dalam ayat Al-Quran. Ini sekali lagi dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-35. Ya ayuhalladina amanu wabtahu ilail wasilah. Ini adalah salah satu ayat yang menyebutkan kata-kata al-wasilah. Oleh karena itulah ingin di sini kita akan membacakan sebagian ucapan ulama tafsir tentang apa arti wabtahu ilaihi al-wasilah. Karena sebagian orang tadi, ya, ketika dia misalnya tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia, dia mengatakan kita tawasul ini ada dalilnya dari Al-Qur'an. Apa itu? Ayat ini surat Al-Maidah 35 wabtagu ilaihil wasilah. Carilah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah apa? Bentuk wasilah kepada Allah, yaitu apa? minta-minta kepada wali yang telah mati atau ngalap berkah di kuburan, mereka mengatakan ini adalah wasilah yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah sesuai dengan akal pemikiran dan pendapat mereka. Makanya sudah kita sampaikan tadi dalam memahami agama Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? As-salafus Tidak sembarangan. Demikian pula dalam mentafsirkan ayat tidak boleh sembarangan, harus kembali kepada penafsiran para salafus saleh, para sahabat tabi dan para ulama-ulama ahli tafsir. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah akidah Tahawiyah beliau mengatakan wahal kharijatil khawarij wa tazatil mu'tazilah wa rafatil rawafid wa tazratil ummah atau wafarakatil umma ala sinteni wasabina firqa illa bi ta'wil fasid. Tidaklah kelompok Khawarij itu memberontak, tidaklah kelompok Mu'tazilah itu mereka mengucilkan diri, tidaklah kelompok Rafidah menolak kekhalifan Abu Bakar Siddiq dan tidaklah umat terpecah yaitu 72 golongan kecuali sebab utamanya at-ta'wilul fasid yaitu penakwilan penafsiran yang yang salah. Ya, di antaranya di sini sebagian orang ketika dia tadi tawasul dengan wali yang telah mati, dengan kuburan keramat atau yang lainnya, mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Bukan ayat yang salah, namun pemahaman mereka yang yang sesat, pemahaman mereka yang yang keliru. Makanya harus kita kembalikan kepada penafsiran Al-Sunnah wal Jamaah, penafsiran para salafus saleh atau para ulama-ulama ahli tafsir. Di antaranya di sini kita akan bawakan ucapan seorang ahli tafsir bahkan di, dikatakan sebagai bapaknya ahli tafsir yaitu al-Imam Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu saddiqullaha wa rasulahu ma akhbarahum wa wa'ada minal thawab wa au'ada al iqab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayuhaladina amanu. Siapa orang beriman itu? Yaitu saddaqallaha wa rasulah. Yaitu orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya di dalam kabar yang Allah berikan kepada mereka eh dan janji yang Allah berikan kepada mereka dan ancaman yang Allah kabarkan kepada mereka. Ittaqullah artinya ajibullah fi amarakum. Penuhilah panggilan Allah atas perintah kalian atau atas perintah Allah kepada kalian wa nahakum bi dan larangan Allah atas kalian. Artinya takwa melaksanakan ketaatan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, apa arti wabtahu ilal wasilah? Carilah perantara kepada Allah, yaitu utlubul qurba ilaihi bil amal bima yurdi. Yaitu carilah perantara yang mendekatkan kepada Allah dengan amal-amal perbuatan yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tahu tidak hal ini diridhai oleh Allah atau tidak tanpa Al-Qur'an dan Sunnah? Tidak akan mungkin kita bisa apa? mengetahui ini yang diridhai dan dicintai Allah taala kecuali dengan apa? wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu salat duhur empat rakaat itu termasuk amal soleh? termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dari mana kita tahu? Hah? Kenapa nggak lima rakaat? Hah? Karena apa? Allah dan Rasulnya telah menetapkan sholat duhur empat rakaat dan itu kita ketahui dari mana? Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu misalnya puasa Ramadan misalnya mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu karena apa? Ada dalilnya. Maka demikianlah sekali lagi semua hal-hal yang tidak mungkin kita bisa ketahui dengan akal kita ya tentang masalah-masalah hal gaib ini karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin kecuali dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kita sekali lagi mengatakan tidak boleh kita beragama kecuali dengan mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Jarir taala ini sebagaimana definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda Al aqwali wal a'mal ad-dhahirati wal batina. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan yang dohir maupun yang yang batin. Tidak mungkin kita bisa mengetahui apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, kecuali dengan apa? Adali. Seperti kita katakan tadi, dari mana tahu kalau haji itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Haji itu bisa menjadikan orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana kita? Hah? Adali. Walillahi ala nasihijul baiti man istata ilaihi sabila wa atimul hajj wal umrata lillah itu termasuk rukun Islam karena Rasul mengatakan wal hajju sabila. Ya. Ini semuanya sekali lagi tidak mungkin kita bisa tahu ini adalah perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ad-dalil. Itu ucapan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala. Sekarang kita bawakan ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimullah taala dalam tafsirnya tentang ayat tadi surat Al-Maidah ayat 35 annal annal wasila fiha al qurbah makna wasila itu adalah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa nukila mislu dhalik an mujahid abi wa'il wal hasan wa abdullah bin katsir wa sudi wa ibnu zaid wa ghair wahidin bahwasanya inilah penafsiran para ulama-ulama salaf seperti tadi mujahid dan lain yang lainnya Kemudian kata kota ada bin Diam Asadusi seorang ulama ayat eh, tabi'in beliau mentafsirkan ayat tadi dengan mengatakan aitakar rabu ilaihi bitoati wal amal bima Carilah perantara kepada Allah artinya dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan mentaatinya. Bagaimana taat kepada Allah? Ya kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita ingat hadis yang dikenal dengan istilah hadisul wali. Siapa yang hafal lafadznya? Ada yang hafal hadis yang dikenal dengan hadisul wali. Hah? Siapa yang merasa wali Allah? Ya, dalam Sahih Bukhari dan ini juga dicantumkan dalam Arba'in An An-Nawiyah Rasul SAW mengatakan Allah berfirman Man adali walian Fakat adam tuhubil harbi Barang siapa musuh wali-waliku Maka aku mengumumkan perang kepadanya Kemudian Allah menyebutkan ciri pahala tersebut yaitu dengan mengatakan wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alai tidaklah waliku tadi, hambaku tadi itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Di sini sudah ketahuan bahwasanya kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah yang pertama harus dengan perbuatan yang apa? Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang diwajibkan oleh ya diri kita atau oleh tokoh masyarakat kita atau oleh ormas dan lain sebagainya. Wali Allah itu melaksanakan perintah Allah yang Allah wajibkan kepadanya. Wali Allah itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang Allah wajibkan, bukan yang diwajibkan oleh akal-akalan manusia. Ya. Kemudian kata Allah swt dalam hadits kursi tersebut, ciri wali Allah yang ya lebih tinggi lagi eh karena kata pak ulama Wali Allah itu ada dua tingkatan. Kalau mungkin bisa kita istilahkan, ada tingkatan VVIP dan VIP. Ya. Yang tingkatan pertama VVIP ini yang paling tinggi yaitu yang melaksanakan yang wajib dan yang apa? Al mustahab. Allah mengatakan dalam hadis kursi tadi, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah, yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh siapa? ar Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah kita ketahui, ya kita tahu, kita pahami bahwasanya al-wasilah perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu cuma dua. Yang wajib dan yang apa? Al-mustahab. Selain itu maka apa? tidak mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang orang beriman ya atau orang muslim itu ada tiga golongan. Kalau wali Allah ada dua, kalau orang muslim secara umum ada tiga. Yaitu kata Allah dalam surat Fatir Allah mengatakan summa aurasnal kitaba alladziina min ibadina faminhum dhalimun li wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan sungguh kami telah mewariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami. Di antara hamba-hamba kami ada yang mendolimi diri mereka, yang berbuat maksiat, meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang ya, yang dilarang, yang haram. Ini yang mendolimi diri mereka. Ini tidak termasuk wali Allah. Yang wali Allah yang kedua, wa muktasidun, yang pertengahan, yaitu kata para ulama yang melaksanakan yang wajib namun tidak melaksanakan yang mustahab. Namun tetap dikatakan sebagai apa? Wali Allah. Namun yang ketiga inilah yang paling utama yaitu sabiqun bil khairati biidznillah yang berlomba-lomba dalam apa? kebaikan. Apa kebaikan itu? Ya tadi yang Allah wajibkan dan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sinilah kita ketahui, kita tahu bahwasanya tidak mungkin orang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dan tidak ada yang Allah cintai dan ada yang Allah ridhoi kecuali yang Allah wajibkan atau yang disunahkan oleh Rasul SAW dan itu tidak bisa kita ketahui kecuali lewat apa? Adalil. Tahu dari mana kalau sholat ya tahajud itu sunnah? Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Dari Al-Quran misalnya Allah mengatakan, Wa ma'atakum Rasul fakhudu. Apa yang Allah ajarkan maka, apa yang Allah Rasul, apa yang Rasul ajarkan ambillah. Dan Rasul mengatakan, Afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilu araham, wasalu bilaili wa nasuniyam tadkhul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, berilah makan kepada fukara wal masakin, sambunglah tali rahim dan salatlah malam di kala manusia tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini adalah apa? Ya, salah satu apa yang Allah dan Rasulnya ridhoi dan Allah cintai kita tahu dari apa? Al-Hadis. Demikian pula seterusnya. Demikian pula kata-kata al-wasilah, ya ayuhaladina amanu taqullah tahu ilaihi wasilah. Kita tidak akan mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dan itu hanya bisa kita lakukan dengan melaksanakan yang wajib atau yang mustahab dan semuanya berdasarkan apa? ad Apalagi kalau kita ingat ayat tadi mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Ya. Apa misalnya orang itu mengatakan saya berdiam diri begini saja di masjid sampai satu hari satu malam itu namanya takwa? Orang sholat juga kita diam aja. Sebagaimana ajaran aliran kebatinan. Ya, kalau antum pernah lihat, ya, orang yang menamakan diri sebagai Islam kejawen, yang di Jawa satu utama, ya, mereka ada yang mengatakan sholat itu cuma duduk bersila saja, semeji. Itu kata mereka adalah apa? Bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul atau tidak itu? Hah? Mereka yakin itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yakin mereka. Apakah benar? Tidak sama sekali. Karena apa? Tidak ada dasarnya. Tidak ada wahyu Allah yang menerangkan itu apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan rahmat Allah, Allah mengutus para nabi dan para rasul, di antaranya nabi kita Muhammad SAW. Apa tujuannya? Untuk kita ini bisa beribadah kepada Allah dengan benar, Ya, kalau agama ini diserahkan kepada manusia, naudzubillah min dalik. Ya, kita bisa akan lihat bagaimana tata cara sholat orang apa? Ya, bermacam-macam nantinya. Ada yang mulai langsung sujud, nggak takut ihram dulu. Ada yang mulai rokok dulu, ya. Ada mungkin telentang ya, enjoy aja, santai aja dulu. Ya. Ini akan rusak. Makanya di antara hikmah Allah mengutus Rasulnya SAW untuk apa? Membenarkan, mengajarkan tata cara kita apa? beribadah. Kalau semua ibadah kita yang ngarang, buat apa? Allah mengutus siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa arsalna min wa arsalna min rasulin illa liyuta'abidinillah. Dan tidaklah seorang rasul diutus kecuali untuk ditaati, untuk diikuti apa? Ajarannya. Ah, di antaranya makna takwa. Apa itu takwa? Sebagaimana kata Talak bin Habib rahimahullah taala seorang ulama tabi'in beliau mengatakan at-taqwa antak malabi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarangan melaksanakan ketaatan kepada Allah ya Allah ala nurin minallah harus di atas cahaya Allah di atas dalil di atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Demikian pula antatruka maksiat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah. yaitu di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak tahu mana itu perintah, mana larangan, kecuali apa? Dengan wahyu, dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi tidak benar kalau ada yang mentafsirkan ayat wabtagu ilal wasilah yaitu dengan memakai semua perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah hanya berdasarkan akal akal semata. Ya, seperti sebagian orang yang mengatakan ya kita menjadi perantara kepada Allah lewat kuburan keramat, pohon keramat, lewat eh, ya jima-jima dan sebagainya. Ini semuanya adalah hal yang batil apalagi kita mengetahui tadi tafsir Imam Ibn Al-Tabari yang dikuatkan oleh tafsir para as-salafus saleh bahwasanya mencari perantara kepada Allah itu dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin kita tahu itu diridhoi atau tidak kecuali dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW dan yang Allah cintai Allah ridhoi hanyalah yang Allah wajibkan atau yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua yang berkaitan dengan istilah al-wasilah ya. dalam surat Al-Isra ayat 57 surat Al-Isra ayat 57 Allah berfirman ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba in adzaba rabbika kana mahdura mereka lah orang-orang yang menyeru kepada selain Allah sedangkan yang mereka sembah itu mencari perantara kepada Rob mereka. Ayum akrab, siapakah jana mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata ulama tafsir eh, secara ringkas, ini adalah ayat yang berkaitan dengan penyembahan manusia kepada al-jin ada manusia-manusia kaum musyrikin yang menyembah jin. Ini seperti para dukun-dukun. Ya, dukun-dukun itu atau tukang-tukang sihir tidak mereka, tidak mungkin mereka menjadi dukun atau tukang sihir kecuali mereka harus apa? menyembah al jin. Ya. Ini adalah apa? rahasia umum sudah. Mereka tidak akan mungkin menjadi dukun yang sebenarnya, tukang sihir yang sebenarnya kecuali mereka apa? menyembah al jin dan itu sudah banyak terbukti eh, ketika di Saudi Arabia misalnya ditangkap eh, para dukun-dukun itu mereka mengaku bahwa setiap hari mereka harus menghambakan diri kepada al jin dan tidak akan mungkin mereka bisa menjadi dukun tukang sihir kecuali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala entah dengan mereka menyembah kuburan, entah dengan mereka menulis mushaf dengan darah haid atau ayat Al-Qur'an dengan darah haid atau menghinakan Al-Qur'an di toilet-toilet dan sebagainya. Ini adalah apa? Syarat dari jin untuk mereka bisa menjadi dukun. Eh di antaranya yang pernah terjadi di kau di kalangan kaum musyrikin jahiliyah. Ada di antara manusia-manusia yang mereka menyembah al-jin. Namun sang jin tersebut telah tobat masuk ke dalam apa? atau head paham tentang apa dakwah yang hak ya apalagi kita ketahui jin itu sebagaimana manusia ada yang soleh ada yang toleh ada yang bertawhid ada yang berbuat syirik ada yang alus sunnah ada yang alil alil bid'ah mana dalilnya surat al jin Allah mengatakan minna salihuna wa minna duna dalik kunna taraiqa kidada di antara kami kata jin, ada yang saleh, ada yang toleh. Minna salihuna wa minna duna dzalik. Kunna tara'ika qidada. Kami ini para jin ya bermacam-macam madhab kami. Ada yang al-sunnah, ada yang apa? Ahlul bid'ah. Nah, dulu ada kisah ya jin-jin tersebut masih musyrikin. Kemudian disembah oleh manusia pada zaman jahiliyah. Kemudian jin-jin tersebut bertobat Nah, kata mereka, ya, ulaika alladziina yad'un yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Jin-jin yang disembah oleh manusia itu mereka bertobat dan mereka pun mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kata-kata apa? Al wasilah yabtaghuna ila rabbihimul al wasilah. Kita akan baca tafsir dari para salafus saleh tentang ayat tadi. Di antaranya ucapan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nazalat fi nafar minal Arab kanu ya'buduna nafar minal jin fa aslamal jinniyun wal ins alladina kanu ya'budunahum la yash'urun. Ayat ini turun tentang sekelompok orang Arab jahiliyah yang mereka menyembah sekelompok jin. Lalu jin-jin tersebut masuk Islam ya kembali kepada tauhid sedangkan manusia yang menyembah mereka itu tidak menyadarinya ini sekali lagi sampai detik ini pula manusia banyak yang menyembah apa jin-jin tersebut eh, di antaranya dukun-dukun paranormal ini adalah apa para penyembah-penyembah al jin naudzubillah min dalik maka jangan pernah kita mempercayai mereka karena jin yang merupakan tuannya mereka, tuhannya mereka, kata Rasul ya aslinya jin itu adalah apa? Kiadub pendusta. Maka demikian pula dengan paranormal, orang dikatakan pintar dan sebagainya, mereka adalah kaum yang menyembah jin-jin tersebut. Kalau al hafidh Ibnu sekolah Rahimullah, Imam al hafidh Ibnu sekolah Rahimullah mengatakan Istamar al insul ladina kanu ya'buduna jin ala ibadatil jin wal jin la yardawna bidalik likaunihim aslamu. Manusia-manusia yang menyembah jin mereka tetap menyembah jin-jin tersebut. Sedangkan jin tidak riba kalau mereka apa? Disembah. Likaunim aslamu karena mereka telah masuk Islam. Wahumul ladina saru yabtaghuna ila rabbimul wasilah. Dan jin-jin itu kembali kepada Allah mencari perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kata-kata tadi yabtaghuna ilaihim wasilah kata ya Syekh al di sini yatlubuna ma yataqarrabuna ilallah bilal a'mali salihah. Bahwasanya jin-jin tersebut mencari perantara kepada Allah dengan berbuat amal as Dan kita tahu apa itu amal soleh? Amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan siapa? al rasul SAW. Seperti kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam akhir atau tafsir beliau terhadap akhir ayat surat Al-Kahfi. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi yang kita disunahkan untuk membacanya setiap hari apa? Bukan surat Yasin ya? Hah? Nah, surat Al-Kahfi diwajib disunahkan untuk kita baca pada hari Jumat di antara ayat ya surat Al-Kahfi. Dan yang terakhir dari ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi yaitu firman Allah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah maka adalah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Coba nanti dilihat dalam tafsir surat Al-Kahfi ini karangan Imam Ibnu Allah, beliau mengatakan arti amal saleh yaitu an yakuna ya sawaban ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam Bukhari rahimahullah, hadzani ruknal amal mutaqabbal. Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau mungkin bisa dikatakan inilah dua syarat diterimanya amal ibadah, amal soleh. Kata beliau an yakuna khalisalillah harus ikhlas karena Allah sawaban ala syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikatakan amal saleh kalau amal tersebut mencocoki sesuai dengan syariat tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang disebut dengan al wasilah perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan apa amal saleh amal yang ikhlas, dan sesuai dengan bimbingan tuntunan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dengan mengarang-arang ibadah yang baru. Ini sekali lagi berkaitan dengan ayat yang ada kata-kata al-wasilah yang disalahpahami oleh sebagian orang ketika mereka bertawasul dengan ya mayit atau dengan yang telah meninggal dunia kemudian mereka berdalil dengan ayat tersebut ini adalah penafsiran yang batil sedangkan para ulama ulama al-sunnah eh, mereka mentafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan mencari perantara kepada Allah harus dengan yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala dari amal soleh, amal yang diwajibkan atau yang disunahkan yang itu semuanya harus sesuai dengan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang berikutnya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan tawasul itu ada tiga bentuknya. Yang pertama at-tawasul al-masyru'. Tawasul yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, tawasul yang al-bid'i. Tawasul yang bid'ah. Dan yang ketiga, tawasul yang syirik. Adapun tawasul yang pertama, tawasul yang syar'i, ini juga disebutkan oleh Syekh al bani rahimahullah dalam kitab ini, namun kita ringkas saja. Yang pertama tadi tawasul yang masyru' ini dibagi lagi ada ada tiga. Ada tiga bentuknya. Ada tiga contohnya. Yang pertama tawasul bi asma'illah wa sifatihi. Tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Eh, sekali lagi surat Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Di antaranya nama al Hayu Al-Qayyum, yang mana kata Rasulullah eh, apabila seorang hamba meminta kepada Allah dengan dua nama tersebut akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, makanya dalam sebagian dikir-dikir atau doa Rasulullah SAW disebutkan dua nama tersebut yaitu apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika rahmatika astaghitsu aslih sya'ni kullahu wa takilna nafsi ain. Ini adalah salah satu contoh Rasul tawasul dengan apa? Nama-nama Allah. Di antaranya nama Allah yang paling agung Al-Hayyu Al-Qayyum. Demikian pula nama Allah itu sendiri. Kita mengatakan ya Allah, Allahumma. Ini namanya apa? Tawasul dengan nama Allah. Apalagi nama Allah juga termasuk dalam rentetan a'zamu asma'illah, induk daripada al-asma'u al-husna. Dan banyak lagi contoh-contoh apa? Ya, kita tawasul dengan nama Allah itu sendiri. Contohnya apa? Tawasul atau dikir doa yang diajarkan Rasul yang ada kata-kata Allahumma. Hah? Pahuannya kalau kita mau sebutkan bisa mungkin puluhan atau ratusan mungkin. Apa contohnya? Sepuluh saja. Hah? Ah, nggak pernah doa. Hah? Allahumma antas salam. Ya, baru satu. Allahumma aftahli ababa rahmatika. Ah, apalagi? Allahumma barik fima tana, Ah, apalagi? Ah, iya sudah lima. Eh tambah lagi. Allahumma hasim min sabah yasir apa lagi? Allahumma bil khaba'is. iya apa lagi? Allahumma sakit nafi apa lagi? Ah, kurang dua. Allah misalnya kau, Jangan ngarang loh Pak ya. <laughs> ah? Allahumma afain afini fiman afait. Iya, lagi Kurang berapa, berapa ini? Kurang satu. Ah. Sebenarnya setiap orang satu-satu bisa Masya Allah ini. Iya. Cuma cukup saja sepuluh. Ya ini adalah salah satu bentuk yang dicontohkan oleh salam tawasul dengan apa? Nama Allah. Yaitu nama Allah itu sendiri. Demikian pula dibolehkan dengan tawasul memakai nama-nama Allah yang lain. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Dan kata pak ulama, selayaknya, ya sebaiknya yang lebih afdal, kita mencocokkan antara permintaan kita dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta rahmat Allah, maka kita pakai nama Allah apa? Ar-Rahman Rahim. Dan inilah salah satu bentuk ya pengamalan asma Allah taala al-husna. Rasul mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man asahada khalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa yang ahsaha. Kata ulama ahsaha artinya yang ya melafatkannya, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Di antaranya apa? Dengan kita tawasul dengan nama-nama Allah tersebut, dengan mencocokkan apa? nama-nama Allah tersebut. Kita minta rahmat Allah, maka ya rahmat irhamni. Kita minta ilmu memakai nama Allah apa? Hah? Ya alalim, alimni. Ya razak, urzukni. Ya. Makanya para ulama ketika kalau kita bahas tauhid asma wa sifat ini agak panjang sesuai dengan apa yang apa? kandungan daripada kata-kata doa kita atau yang lainnya. Contoh, ini bukan doa namun dalam ayat. Suatu saat ada seorang yang lagi hafalan ini zaman salah dahulu ada seorang yang lagi muraja hafalan. Ya. Kemudian ada yang mendengar hafalan tersebut dari orang Arab Badu yang dia faham. Ya, seluk beluk Al-Quran, seluk beluk bahasa Arab. Yang setoran hafalan itu atau yang lagi muraja hafalan Al-Quran membaca surat Al-Maidah wasariqatu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana Allah wallahu ghafurur rahim yang hafal ayat ini? Betul nggak ayat tersebut? Nggak ada yang apa, Ada yang hafal nggak? Hah? Iya. ayatnya itu betul nggak? Hah? Nggak pernah lewat ayat ini. Kalau orang Arab Badui bisa mengetahui salah atau benar ayat ini. Berarti anda bukan Arab Ya, sekali lagi ada seorang yang lagi setoran hafalan Al-Qur'an, kemudian dia membaca ayat tadi sampai kepada ayat tadi, Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyauma jazaan eh, jazaan bima kasabana Allah wallahu ghafur rahim. Yang kalau kita artikan ya, pencuri laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau secara redaksinya terjemahannya ini bagaimana menurut antum? Betul atau enggak? Hah? Antara betul dan enggak usah. Kita katakan ayat ini akhirnya keliru. Dan itu yang apa? Langsung ditegur oleh Arab Badi tersebut. Ya engkau salah membaca ayat. Ini yang lagi hafalan ayat bingung, loh kok salah? Ya. Diulangi lagi salah ayatnya. Padahal orang Arab Badui ini tidak hafal. Cuma dia tahu uslub ya Al-Quran eh, ini baunya nggak sedap sudah. Ya. Karena apa? Antum kalau perhatikan redaksinya orang laki perempuan dan laki yang mencuri potonglah kedua tangannya. Kok tiba-tiba Allah ghafurur rahim? Kalau Allah ghafurur rahim berarti nggak usah dipotong apa? Tangannya. Ini bertentangan antara ayat ini dengan apa? Akhirnya. Maka yang benar adalah wasariku wasariqatu faktau aidiyahuma jazaan bima kasabana Allah wallahu azizun hakim. Ini yang benar. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha apa? Bijaksana. Ketika orang itu dipotong tangannya itu karena kebijaksanaan Allah dan Allah Maha apa? apa? Maha Perkasa. Ada keterkaitan antara apa? Hukum Allah dengan tauhid asma wa wasifat. Maka demikian pula ketika kita berdoa harus cocokkan eh bukan harus ya namun lebih baik jangan mengatakan ya Allah ya siksalah orang syiar Rafidah karena engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang nggak cocok ya, ya Allah ya siksalah eh, orang-orang kafir Rusia yang sedang membantai kaum muslim Suriah karena engkau maha lemah lembut ya Allah ya, benar makanya kalau doa-doa yang eh keras-keras itu cocokkan dengan nama Allah misalnya ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir Rusia yang bantai kaum muslimin di Suriah karena Allah kan engkau adalah jabar mutakabir Cocok ya. Karena engkau adalah Al-Aziz. Ya. Makanya demikian pula dalam apa? Tawasul dengan nama Allah kata para ulama sebaiknya ya afdalnya dicocokkan. Kalau kita minta ilmu pakai nama Allah apa? al Makanya ini salah satu apa manfaat pentingnya kita belajar tauhid asma wa sifat. Ya. Intinya dibolehkan, disyariatkan untuk kita tawasul dengan nama-nama Allah dan juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tawasul yang kedua yang disyariatkan yaitu tawasul dengan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Amal soleh ini juga mencakup masalah al-akidah. Ya. Contoh kalau kita misalnya betul-betul paham akidah yang soheha, betul-betul beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Maka kita tawasul dengan akidah kita tersebut. Ya Allah, ya setiap hari aku belajar akidah, ya akidah itu salaf. Maka berikanlah aku solusi dari atau angkatlah musibah yang menimpa menimpa diriku. Ini adalah salah satu tawasul dengan apa? Al amal asoleh. Karena namanya amal soleh itu tidak harus ya perbuatan dengan anggota badan, ucapan lisan kita, keyakinan hati kita ini juga termasuk amal apa? Asoleh. Ya, karena ya, al amal kata ulama ada dua macam, amal dohir dan amal apa? Al batin. Amal yang dohir dan amal yang apa? Yang batin. Ini sempat tempat tadi malam kita ditanya di Lombok Timur, ya Ustadz, apakah mengatakan ya Allah dengan keimananku kepadamu berilah aku pertolongan itu termasuk tawasul yang dibolehkan ya kita jawab iya itu dibenarkan karena iman itu juga ya merupakan bagian daripada al amal ya eh, amal merupakan bagian daripada apa al iman Eh, makanya Syekhul Islam yang mengatakan ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup amal perbuatan dan ucapan yang dohir maupun yang apa? Yang batin yang dicintai dari dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang batin adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah termasuk amalan yang apa? Al batin. Dan apalagi hal ini juga telah Allah berikan contoh di dalam Al-Qur'an. Tawassul dengan apa? Al-iman. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna fafillana yaitu orang-orang yang mengatakan, "Ya Allah, wahai Rabb kami, kami telah beriman." Maka apa? Ampunilah dosa-dosa kami. Ini termasuk salah satu tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan al-iman. Ya Allah, aku telah beriman kepadamu. Aku telah mentauhidkanmu dalam tauhid rubiyah uluya wasma sifat. Maka apa? Tolonglah diriku. Ini adalah tawasul dengan amal soleh yang termasuk juga adalah al-iman billah. Kemudian ya dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang hal ini. Contoh misalnya Allah mengatakan dalam surah Al Imran juga pada akhir-akhir yang sudah kita ya Allah pahami, Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma'asyahidin. Ya, Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyatina wa tafana mal abrar. Ini sebagai contoh bolehnya tawasul dengan al-iman karena itu termasuk al-amal as-soleh juga. Demikian pula insya Allah yang sudah kita sering dengarkan kisah apa? Tiga orang yang masuk ke dalam gua, kemudian gua tersebut tertutup batu, kemudian tiga orang tersebut tawasul dengan amal-amal soleh mereka. Ini kalau kita baca panjang, intinya yang yang pertama tawasul dengan apa? berbaktinya dia kepada orang tuanya. Yang kedua tawasunya dia dengan apa? Eh amal solehnya berupa dia meninggalkan perzinahan. Padahal dia apa? Sanggup untuk berzina pada waktu itu. Yang ketiga tawasul dengan amanahnya dia dalam me, ya, megang hasil ataupun gaji daripada pegawainya yang ditinggalkan pergi. Ya, ketika mereka bertawasul dengan amal-amal saya tersebut berbakti kepada orang tua termasuk amal soleh amanahnya dia memegang harta pegawainya itu adalah ibadah demikian pula apa meninggalkan eh perzinahan padahal dia sanggup untuk berbuat perzinahan tersebut maka ketika orang-orang tersebut bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh maka Allah bukakan apa eh pintu gua tersebut ini dalilnya eh dalam saya Al Bukhari maka salah satu tawasul yang masyru' adalah tawasul dengan amal soleh kita. Antum bisa, ya. Makanya kata para ulama, makanya rugi kalau orang itu nggak punya amal apa? Soleh. Mau tawasul bingung, apa ya amal saya? <laughs> Saya nggak punya amal apa-apa, bingung. Eh makanya di antara manfaat kita beramal soleh untuk kita jadikan apa? Tawasul. Ya Allah, Eh misalnya setiap hari saya belajar ilmu agama, saya datang ke majelis ilmu, eh, ya, saya membaca kitab-kitab para ulama al jamaah misalnya maka tolonglah saya, berilah rezeki kepada saya, sembuhkanlah penyakit saya. Tawasul dengan apa? Telah berilmi karena telah berilmi termasuk alamal amal as dan juga amal-amal yang lain. Ya Allah, saya setiap hari sholat berjamaah, tidak pernah terlambat ketika sholat berjamaah. Ya Allah, lima waktu saya eh tepat eh sholat di masjid misalnya. Ini adalah apa? Tawasul dengan amal as Kemudian yang ketiga, atawasul tawasul ilallah bidu'ai rajulis saleh Tawasul kepada Allah dengan doa orang yang soleh. Yang masih hidup dan ada di hadapan kita. Maksud di hadapan kita ini bukan harus di depan kita. Namun yang penting kita bisa apa? Komunikasi. Ya, karena mungkin jangan salah paham. Harus di hadapan kita. Kalau berarti nggak di hadapan kita, Ya, syirik ustad. Kalau gimana kalau kita telepon ustad, Ya, ustad tolong doakan saya. Apa itu syirik? Karena ustad nggak di hadapan kita. Ini tidak benar ya. Tetap ya selama kita masih bisa kontak, ini namanya apa di hadapan kita. Ya, karena memang ada orang yang tawasul ya, dengan orang soleh kata mereka orang soleh dengan wali yang masih hidup betul. Namun walinya apa? Di luar sana. Ya, tidak bisa dia kontak. Misalnya, ya, dan ini sering kita dengarkan dari kisah-kisah sebagian orang yang jahil ketika misalnya mereka di lautan, kemudian kapal mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang besar atau oleh badai, mengatakan ya wali fulan, ya kiai fulan, ya, berilah pertolongan kepada kami atau ya Allah dengan ya kiai fulan yang telah membimbing saya, tolonglah kami. Padahal walinya apa? Tidak tidak ada di hadapannya. Ini namanya apa? Syirkun billah itu karena apa keyakinannya sang wali bisa tahu tentang keadaannya. Ini apa? Syirik dalam tauhid asma sifat dan juga syirik dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Orang musyrikin jahiliyah saja ketika ditimpa musibah di lautan, mereka apa? Da'awallah mukhlisina lahuddin. Namun sebagian orang ya kaum muslimin ketika ditimpa musibah tersebut minta tolong kepada walinya yang walinya sendiri tidak bisa mendengar ucapannya bahkan kalau seandainya bisa mendengarkan tidak akan mungkin bisa apa mengabulkan doanya Nah inilah keadaan sebagian kaum muslimin yang mereka terkadang tawasul betul dengan yang masih hidup. Namun apa? Tidak dihadapannya Makanya syaratnya yang masih hidup ya minta doa kepada yang soleh yang masih hidup dan apa ada di di hadapannya. Dalilnya yaitu kisah Arab Badui yang pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekali lagi mohon maaf waktunya terbatas, tidak bisa kita baca nasnya. Ini langsung ringkasannya saja. Ini aja sudah satu jam, masih satu poin tawasul. Intinya yaitu bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul khutbah Jumat. Eh mereka atau orang Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, asobana al -qahat. Ya Rasulullah, kami ditimpa kekeringan, kemarau panjang. Maka doakanlah kami agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka Rasul pun apa? Ya istisqa, minta hujan. Maka Allah pun menurunkan hujan kepada para ya orang-orang yang timpah kemarau panjang tersebut. Di sini apa? Orang Arab Badui datang langsung kepada siapa? Ar-Rasul. Dan Rasul masih hidup dan Rasul apa? Ada di hadapan orang tersebut. Tidak apa? Ya Rasul belum meninggal dunia, Ya, kalau meninggal dunia, ini hukumnya nanti syirikun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang berikutnya tentang dalil bolehnya disyariatkannya tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup yaitu kisah Al Khalifah Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada waktu kekhalifahan beliau ditimpa kemarau panjang kemudian Umar bin Khattab tawasul dengan doanya seorang hamba Allah yang soleh yang masih hidup yang ada di hadapan beliau yaitu pamannya Rasul yang bernama Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini ingin kita baca dan sekaligus akan kita luruskan pemahaman yang keliru ya dari sebagian kaum muslimin yang ya menjadikan dalil ini sebagai dalil untuk tawasul dengan kehormatan atau dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Dahulu Umar bin Khattab ketika ditimpa kemarau panjang, ya mereka atau dia beristisqa minta tolong eh, kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Umar bin Khattab mengatakan, "Allahumma inna kunna natawasal ulaika binabiyina. Ya Allah, dahulu kami tawasul kepada Nabi Muhammad ya, kepadamu atau kami tawasul dengan perantara Nabi Muhammad kepadamu. Fataskina, lalu engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawasal ilaika bi nabiyina faskina. Sedangkan sekarang ini kami tawasul kepadamu dengan perantara anak atau dengan pamanmu ya Afan ya Ya Allah kami etawasul eh, dahulu dengan perantara Nabi Muhammad SAW kepadamu. Sedangkan sekarang kami tawasul kepadamu dengan paman nabimu. Maka turunkanlah hujan kepada kepada kami. Ini jelas kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah Umar bin Khattab tawasul dengan doanya siapa? Abdullah bin Abbas dengan paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib ayah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jelas sebetulnya, ya, karena apa? Umar bin Khattab itu datang atau mengutus orang ke rumahnya Abdullah bin Abbas agar Abdullah, agar Abbas bin Abdul Muttalib itu memimpin doa istisqa. Ya. Sebagaimana tadi orang Arab Badui datang langsung kepada siapa? Ar-Rasul Ini yang dipahami oleh alusuna wal Jamaah. Adapun alil bid'ah Ya, mereka salah memahami. Makanya sekali lagi, sumber kesesatan kebid'ahan itu diantaranya salah memahami ad-dalil. Ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam surah al Tahawiyah beliau mengatakan bal su'ul fahmi anilai warasulih rasulihi man sya'u kulli dhalatin wa bid'atin fi hadil ummah. Salah memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber dari kesesatan dan kebid'ahan di tengah-tengah umat. Di antaranya apa? Salah memahami ucapan Umar bin di sini. Sebagian ahli bid'ah mengatakan kata-kata Umar, "Ya Allah, kami tawasul ya kepadamu dengan paman nabimu." Kata mereka yaitu dengan kehormatan paman nabimu. Dengan mengatakan, Ya Allah, dengan kedudukan paman nabimu, maka turunkanlah hujan. Itu yang dipahami oleh alil, alil bidah. Padahal, eh, seandainya ya, tawasul dengan kehormatan kedudukan Nabi Muhammad itu dibolehkan. Maka tidak perlu Umar bin Khattab tawasul dengan kedudukannya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Langsung dengan kedudukan siapa? Rasul saya selam karena Rasul tentunya lebih mulia daripada Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Namun inilah sekali lagi pemahaman yang yang keliru. Di antara contoh eh, yang kemarin sudah kita pernah eh, ditanya tadi malam di Lombok Timur yaitu ucapan ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana. Ini salah satu contoh tawasul dengan kehormatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perbuatan yang tidak pernah dijalankan oleh para as-salafus saleh. Makanya dalam beragama harus kita apa? mengikuti jejak para salafus saleh, para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Makanya di sini Syekh Alban rahimahullah taala ya membantah kelompok yang menyatakan itu adalah tawasulnya Umar bin Khattab dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW atau dengan kehormatan paman Rasul SAW Abbas bin Abdul Muttalib Ya. Padahal yang pertama tadi sudah disampaikan bahwasanya tawasulnya ya Umar bin Khattab tawasulnya sahabat dengan Rasul itu tawasul dengan apa? Doanya Rasul. Jelas tadi dalilnya Rasul doa istisqa, ya, minta hujan kepada Allah pada waktu khutbah Jumat. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwasanya kata-kata wasilah perantara di situ yaitu seperti dalam riwayat Umar bin Khattab mengutus seorang untuk mendatangi siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bukan apa? Tiba-tiba ujuk-ujuk istilahnya Umar bin Khattab langsung berdoa begitu saja tidak. Namun mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu menunjukkan beliau tawasunya itu bukan dengan kehormatan Abbas namun dengan apa? Doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Apalagi di dalam riwayat disebutkan tentang ya konteks doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini sudah jelas menunjukkan Umar kata-katanya tadi itu bertawasul dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Karena apa? Ada riwayat yang soeha tentang ya, konteks redaksinya doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yaitu doa apa? Allahumma innahu lam yanzil bala illa bidambin walam yuksaf yukshaf illa bitaubah. Eh, wa qad tawajjahal bi ilaika Eh kalau saya terjemahkan, ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun bencana kecuali karena dosa dan tidak diangkat kecuali karena dengan taubat. Dan sungguh sebagian orang telah mendatangiku ya untuk aku apa memohon kepadamu ya Allah. wakot tawajjal qawmu bi ilaika kani min nabiyika karena aku adalah paman ya nabimu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya Umar bin itu tawasul kepada Al-Abbas dengan apa? Doanya Al Abbas bin Abdul mutalib radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi makanya sekarang kita masuk kepada bentuk tawasul yang kedua yaitu tawasul yang bid'ah. Dan sudah kita jelaskan. Tawasul yang bid'ah adalah tawasul dengan apa? Kehormatan Nabi. Kalau dalam masalah ya misalnya orang mengatakan Allahumma bijahi nabiyika urzukna. Ya Allah, dengan kehormatan nabimu, berilah kami rezeki. Ini adalah tawasul yang al-bid'i. Karena apa? Tidak ada dalam riwayat yang soheha Rasul mengajarkan seperti itu. Tidak pernah ada riwayat dari para sahabat mereka mendoa berdoa tawasul kepada Allah dengan eh, kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Bahkan sebaiknya tadi, seandainya boleh tawasul dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW, tidak perlu Umar bin Khattab pergi ke Al Abbas atau mengutus orang ke Abu bin Abi Talib. Langsung saja beliau berdoa, "Ya Allah, dengan kehormatan Nabimu, berilah kami hujan." Namun sekali lagi, itu yang telah dipahami oleh para sahabat, tawasul tidak dibolehkan kecuali tawasul dengan tiga tadi dengan nama Allah amal soleh doa orang yang soleh yang masih hidup yang ada di hadapannya bukan dengan kehormatan atau kedudukan seseorang seperti contohnya yang banyak dipakai orang Rabbi bil Mustafa balik makosidana yang artinya ya Robku eh dengan kehormatan nabimu atau dengan nabimu maka eh berikanlah kabulkanlah semua keinginan keinginan kami. Ini tawasul dengan apa? kehormatan Nabi atau dengan ya zatnya an Nabi SAW ini adalah bentuk tawasul yang albid dikata para ulama. Kemudian yang ketiga sekarang masuk kepada ya tawasul yang syirik. Ya. Tawasul yang syirik yaitu sebetulnya bentuknya minta-minta kepada yang telah meninggal dunia. Contoh misalnya wahai wali fulan, Sampaikanlah doa kami kepada kepada Allah. Ini adalah apa? Tawasul yang asyirki. Dalilnya apa? Eh, sebagian mengatakan seperti ketika kita apa? Datang ke presiden, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung datang. Namun apa? Lewat ajudannya, protokolernya. Ya. Mereka mengatakan kami ini orang yang banyak berbuat dosa, kami ini kotor maka tidak akan mungkin doa kami terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami perlu apa? Perantara orang suci, para wali-wali yang yang meninggal dunia tersebut. Kata pak ulama, ucapan ini banyak bentuk pelecehannya. Yang pertama pelecehan kepada para wali-wali tersebut. Seolah-olah apa? Para wali itu sebagai kurir. Ya. Untuk apa? Menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi kata-kata wahai wali fulan sampaikanlah doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah disamakan dengan al makhluk dengan apa? Presiden atau dengan gubernur yang tidak akan mungkin kita bisa menyampaikan ucapan kita kecuali lewat apa ajudannya sedangkan Allah eh, ya Allah mengatakan udhuni uni." lakum. Berdoalah kepadaku langsung ya pasti aku akan apa? Kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini uji budak wata da'ida ida da'a. Allah mengatakan apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku Kenapa kok kita apa sudan kepada Allah? Ya, seolah-olah apa? Orang itu mengatakan seperti tadi, ya Allah ini naudzubillah min dalik, ya, tidak akan menerima doa kalau kita apa? ya tidak suci, tidak ya masuk dari dosa. Padahal Allah sendiri mengatakan Kul ya ibadilladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang belum dengan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Harus khusudun kepada Allah meskipun kita banyak dosa, berdoa kepada Allah karena Allah perintahkan kita untuk berdoa langsung kepadanya. ini asal laku. Tidak ada kata-kata di situ kalau engkau telah suci dari dosa, tidak ada. Kita minta ampunan karena apa? Kita banyak berbuat dosa, itu karena apa? Husnudonnya kita. Allah pasti mengampuni dosa kita karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan waladina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarallahu wastaghfaru lidzunubihim. Dan orang yang berbuat kekejian dan mendolimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah dan istighfar mohon ampun kepada Allah. Ini adalah apa? Salah satu bentuk eh husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa langsung kepada Allah meskipun kita apa, apa? Banyak doa. Makanya harus yakin bahwa saya doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebetulnya mau kita sampaikan tentang sebagian hadis-hadis yang digunakan oleh al-bid'ah untuk tawasul mereka yang sesat, yang salah. Namun karena keterbatasan waktu, ya kita singkat saja. Di antaranya hadis yang dikenal dengan hadis ad-dharir. Hadis orang yang yang buta. Kita baca hadisnya. Akhraj Ahmad wa ghairu bi sanadin sahih an Utsman bin Hanif anna rajulan dar anna rajulan daral basar ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Utsman bin Hanif ada seseorang yang buta datang kepada Rasulullah SAW. Ini sebetulnya jelas gamblang sebetulnya dalil ini. Bahwasanya ini adalah dalil tentang bolehnya disyariatkannya tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup yang ada di hadapannya. Yaitu apa? Seseorang yang buta datang kepada Rasul. Jelas datang kepada Rasul. Fakola. Kemudian orang itu mengatakan, Udu Allah an yu'afiani. Ya Allah atau Ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan eh, kebutaanku. Qala in da'utulaka. Kalau engkau mau aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Wa in syi'ta akhartu dzak fa Namun jika engkau mau aku menunda doa tersebut. Artinya engkau bersabar dengan kebutaanmu tersebut dan itu lebih baik engkau bersabar. Orang tersebut mengatakan, "Uduh." Tetap ya Rasulullah aku minta engkau berdoa. Fa an yatawadda. Kemudian Rasul memerintahkan orang buta tersebut berdoa berwudu. Fayah fayusin wudu'ahu dan memperbaiki wudunya. Faisali rakaatain dan salat dua rakaat. Wayadu bihada doa. Kemudian Rasul mengajarkan kepada orang itu doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjah ilaika binabika Muhammad Nabi Rahmah. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu. Eh, dan aku mendekatkan diri kepadamu dengan nabimu Muhammad Nabi Rahmah. Nah, Ahlul bid'ah itu mengambil apa? Lafat ini untuk mengatakan loh ini dalil. Bolehnya tawasul dengan apa? Bil Mustafa tadi. Ya, Rabbi bil Mustafa atau dengan Nabi karena apa? Orang ini berdoa seperti ini. Padahal ya, awal hadis tersebut sudah jelas bahwasanya orang buta ini datang kepada siapa? Rasulullah SAW tidak ujuk-ujuk berdoa seperti ini. Namun apa? Datang kepada Rasul. Kemudian Rasul pun apa? Mendoakan orang tersebut agar disembuhkan kebutaannya. Makanya, eh sungguh sesat kalau ada orang yang mengatakan dengan dalil ini bolehnya tawasul dengan Nabi Muhammad SAW atau dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Orang ini datang kepada Rasul ketika Rasul masih hidup dan Rasul mendoakan orang tersebut dan mengajarkan juga tawasul dengan amal apa? dengan amal soleh yaitu tadi disuruh wudhu disuruh apa salat dua rakaat ini secara singkat kalau kita mendengarkan orang berdalil dengan hadis ini untuk bolehnya tawasul jelas ya suruh apa mengulang ah, hadis tersebut secara lengkap jangan diambil apa sepotong saja ya memang itulah kata para ulama kebiasaannya alil bid'ah suka memotong-motong dalil untuk disesuaikan dengan hawa nafsu mereka makanya mereka ini diibaratkan seperti orang yang sholat ya atau seorang imam yang sholat kemudian membaca wailul lil musallin kemudian langsung ruku benar atau enggak nih memotong ayat seperti itu berarti semuanya apa celaka Wa'ilul lil musallin tidak diteruskan siapa yang ya yang binasa tersebut dari orang yang sholat al an sholatihim nah itulah al bid'ah menyomot ayat atau hadis yang kelihatannya cocok dengan mereka meninggalkan kelengkapan daripada ayat ataupun hadis tersebut tujuannya untuk apa? Melegalkan kebitahan mereka. Kemudian secara ringkas ada hadis-hadis yang doif, ya, yang doifkan oleh para ulama. Di antaranya doa, kata mereka ada hadis yang mengatakan Allahumma bihaqqis sa'ilina alik. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan hak ya orang-orang yang memohon kepadamu. Ini juga dalilnya tidak tidak benar. Ada pula dalil yang ya pernah ya pada berapa tahun yang lalu kita sempat membantah sebuah majalah yang membolehkan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya membawakan riwayat Aisyah radhiallahu anha, yaitu ada orang datang kepada Aisyah mengeluhkan tentang kemarau. Kemudian apa? Kata Aisyah, datanglah ke kubur Nabi, bukalah apa? Atap kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini semuanya adalah dalil-dalil yang tidak sahih ya ada riwayatnya namun tidak apa as sahih ini juga dulu pernah kita uh, bantah dan kita apa luruskan dan di dalam kitab ini juga disebutkan namun eh karena keterbatas waktu kita tidak bisa membacakan semuanya wallahu taala alam ini yang berkaitan dengan masalah atawasul ya kita sekarang masuk kepada poin yang kedua tentang masalah al barokah baruk Jadi kalau mau kita simpulkan dari masa tawasul, tawasul itu artinya perantara atau eh, secara istilah mencari perantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada dua ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kata-kata apa? Al-wasilah. Eh, surat Al-Maidah dan Al-Isra. Yang mana intinya tadi Wabtahu ilal wasilah, yabtahuna ilal bin wasila, itu mencari perantara kepada Allah dengan amal-amal soleh yang wajib atau yang mustahab, yang itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita jelaskan tadi yang ketiga pembahasan masalah bentuk-bentuk atau wasul. Ada yang disyariatkan, ada yang bid'ah dan ada yang apa? Yang syirik. Yang sun, yang disyariatkan ada tiga dengan nama Allah, dengan amal soleh, dengan doa orang soleh yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Adapun yang bid'ah tadi contohnya ya tawasul dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW atau kehormatan para wali. Yang ketiga tawasul dengan apa? Ya, orang yang telah meninggal dunia seperti tadi contohnya ya wali fulan sampaikan doa kami kepada Allah. Ini dikatakan syirik karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga Walladina takhadu min duni aulia ma na'budum illa liukaribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada wali-wali tersebut, namun merekalah yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, mereka ini apa mengatakan tadi, ya wali fulan sampaikan doa kami kepada Allah. Kami nggak menyembah wali itu. Kami hanya apa? Menjadikan mereka sebagai perantara. Namun Allah menfonis mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Yunus Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula syafa'una indallah. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah yang mereka tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, mereka mengatakan yang kami ya minta-minta itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah di hari kiamat kelak. Namun Allah mengatakan mereka telah mengibadahi orang-orang tersebut. Eh makanya kalau ada orang mengatakan eh seperti yang dikatakan tadi dalam Al-Qur'an, ya kami tidak meminta kepada orang ini, kami hanya menjadikan perantara. Kita katakan Allah tetap menfonis Anda berbuat apa? Berbuat syirik. Eh meskipun sekali lagi masalah eh kita menfonis orang itu kafir atau tidak ini bukan urusan kita sekarang. Eh, urusan kita adalah apa? mengatakan ini perbuatan syirik, ini perbuatan yang bertentangan dengan akidah al-Islamiyah. Ya, kita pindah kepada poin yang kedua, masalah atabaruk. Atabaruk kata sebagian ulama artinya talabul barokati wa rajau husuliha. Talabul barokati meminta berkah dan mengharapkan keberkahan tersebut. Apa arti barokah itu sendiri? Ya, sekali lagi ada istilah atabaruk, ada istilah berkah. Atabaruk artinya mengharapkan barokah. Istilah ayat eh, secara ringkas seperti itu. Meminta barokah, memohon mengharapkan barokah. Sedangkan barokah itu sendiri apa? Barokah itu artinya ziyadatul khair. Tambahan apa? Kebaikan. Oh ini orang ini insya Allah eh, barokah. Artinya dia mendatangkan banyak apa? kebaikan. Misalnya, ini insya Allah harta yang barokah. Kita mengharapkan barokah dengan kita mencari gaji yang apa? Yang halal. Ini istilah-istilah apa yang sering kita dengarkan. Namun, ya mungkin berapa di antara kita tidak memahami apa arti barokah tersebut. Intinya barokah itu ziyadatul khair, tambahan apa? Kebaikan. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sebagian makhluknya barokah. Ada tempat yang barokah, ada waktu yang barokah, ada manusia-manusia yang diberkahi. Ini adalah apa? Barokah. Yang intinya semua barokah itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah berfirman, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, lah rajanya diraja. Engkau yang memberikan kekuasaan bagi orang yang kau kehendaki engkau mencabut kekuasaan bagi orang yang kau kehendaki, engkau memuliakan orang yang kau kehendaki, engkau menghinakan orang yang kau kehendaki, biadikal khair. Di tanganmu lah segala bentuk apa? Kebaikan. Dan barokah itu artinya apa? Kebaikan itu sendiri. Makanya Allah lah satu-satunya yang berhak menentukan, yang berhak memberikan keberkahan tersebut. Makanya tidak boleh untuk kita mengatakan ya, ini tempat yang barokah, ini waktu yang barokah kecuali dengan apa? Ad-dalil. Ini sama dengan pembahasan tadi. Semuanya harus dengan dalil karena agama dengan dalil, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan adat istiadat. Ya. Al-Islam itu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kembali lagi kepada mana al barokah Contoh misalnya, ada dua orang sama-sama memiliki uang 100 ribu misalnya. Yang pertama ini 100 ribu habis langsung dalam waktu ya mungkin bisa dikatakan 5 menit. Ya, beli pulsa untuk telepon ya lama-lama habis. Ya, padahal tidak ada manfaatnya telepon tersebut. Misalnya seperti itu. Ada pula yang satu seratus ribu membeli kitab. Ya. Ini apa? Dibaca sampai diwarisi oleh anak cucunya kitab tersebut. Ini namanya apa? Harta yang yang barokah. Yang ini habis dalam sekejap tidak ada artinya, bahkan menjadi bumerang atasnya. Ya, karena menelpon ya untuk menelpon misalnya yang bukan mahramnya. Ya. Naudzubillah min dalik karena pacaran sudah keluar uang banyak dosa lagi. Ini uang yang apa? Yang nggak barokah. Naudzubillah min dalik. Yang satu masya Allah satu ribu beli kitab Eh dia baca, dia amalkan, ya sampai kitab tersebut diwarisi oleh anak cucunya nantinya. Ini apa? Harta yang yang barokah. Ziyadul khair terus bertambah apa? Kebaikan. Ini contoh ya. Arti barokah itu seperti tadi. Sebagaimana Allah mengatakan tentang apa? Riba. Ya Allah mengatakan yamhaqallahu riba wa yurbi as Allah menghapus barokah harta riba. Ya mungkin orang itu sering mendapatkan ya harta riba dari orang yang misalnya dia hutangi. Namun setiap kali dia dapat uang tersebut, dia dapat bencana, anaknya kena narkoba, eh masuk penjara, uangnya tadi habis untuk apa? Menebus anak yang di penjara. udah min dalik. Tidak barokah. Ya. Sedangkan Allah mengatakan wairil bis sadaqat. Namun Allah apa? Mengembangbiakan harta sedekah. Semakin sedekah semakin bertambah. Eh proyeknya semakin bertambah ya kekayaannya. Terus barokah anak-anaknya sehat walafiat, anaknya soleh dan soleha. Masya Allah. Ini yang ini ya tidak dibarokahi, yang ini apa? Dibarokahi. Ini secara sekilas arti apa? Makna al barokah. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang kita katakan tadi, ada tempat-tempat yang Allah berkahi, ada waktu-waktu yang Allah berkahi. Contoh waktu yang diberkahi, bulan Ramadan. Ya, itu adalah waktu yang barokah Bagaimana kita mau tahu Ramadan barokah? Dari mana? Kenapa kok bulan? Eh bukan bulan, eh misalnya sofar. Ya. Kenapa kok kita mengatakan bulan Ramadan bulan yang barokah? Karena apa? Ngajalin. Ya. Rasul mengatakan ya idza jaa Ramadan abu abu niran. Apabila telah masuk Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Wafutiat abu al aljinan. Ya telah dan dibuka apa? pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Barokah. Penuh dengan apa? Kebaikan. Lailatul Qadar, malam yang dibarokahi. Dari mana kita tahu? Kok bukan malam pertama di bulan Ramadan? Dari mana kita tahu? Dari apa? Ad-dalil. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan kepada kalian malam yang apa mubarakah itu malam Lailatul Qadar. Ah, sekarang kita tahu kita tidak bisa menentukan ini waktu atau tempat barokah kecuali dengan apa? Adali. Demikian pula ya dengan waktu dengan waktu misalnya atau dengan tempat. Masjid Al-Aqsa. Allah katakan subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini apa secara khusus Masjid Aqsa masjid yang apa? Dibarokahi. Lebih mulia dibandingkan masjid yang yang lainnya. Lebih mulia daripada masjid Cakra ini. Betul nggak? Masjid Aqsa ya. Oh, Ustaz meremehkan Masjid Cakra. Bukan meremehkan, ini faktanya. ini Ya kan? Masjid Nabawi lebih mulia daripada Masjid Cakra ini. Betul atau enggak? Sepakat. Masa ada yang enggak sepakat? Hah? Rasul mengatakan salatun fi masjid hada ah, Tak ta'dilu alfa salatin fi masiwa ilal masjid haram. Salat di masjidku itu Masjid Nabawi lebih baik seribu kali lipat dibandingkan semua masjid kecuali masjid apa? Al Haram satu ribu eh, kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang kita tahu dari mana? Dari dalil. Eh, sekali lagi, eh, mohon maaf bukan meremehkan masjid ini ya. Semua masjid adalah tempat yang mulia. Cuma di antara yang mulia ada yang paling mulia. Sebagaimana para sahabat manusia yang paling mulia. Namun yang paling mulia di antara sahabat siapa? Abu Bakar siddiq dan Umar Khattab Al-Khulafa ar Jadi dari sini kita tahu tempat waktu yang mubarakah itu lewat adalil. Kemudian bagaimana kita ngalap berkah dari tempat dan waktu tersebut? Contoh misalnya kau datang Ramadan, datang malam Lailatul Qadar, gimana ngalap berkahnya? Apakah tiap hari lihat matahari atau lihat apa? Lihat bulan atau lihat langit itu ngalah berkah kepada bulan yang suci ataupun malam Lailatul Qadar? Eh, ketika antum mencari berkah malam Lailatul Qadar, apa yang antum lakukan? Hah? Apakah duduk ya, melihat bintang-bintang di langit, duduk di senggigi anak? Hah? Apa begitu? Namun apa yang antum lakukan? Qiyamul lail misalnya. Karena apa? Rasul mengatakan, "Man qama laylatal qadri imanan wa saban ghufira lahu ma Barang siapa yang berdiri untuk apa? Salat qiyamul lail untuk mencari malam atau qadar. Maka diampuni dosanya telah terlalu. Artinya apa? Ngalah berkahnya dengan apa? Dalil. Bagaimana caranya? Tadi salatul lail. Demikian pula dengan berdoa. Ya sebagaimana Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menempuh malam Lailatul Qadar? Apa yang aku baca? Apa yang dibaca? Allahumma innaka afun tahibul afwa fa'fu anni. Ini apa? Dengan dalil, tidak sembarang. Ya. Demikian pula kita tahu tempat-tempat yang dibarokahi. Bagaimana caranya? Tadi Rasul mengatakan Masjid Nabawi, masjid yang barokah. Apa caranya? Dengan sholat di sana. Bukan dengan apa? Mengusap-ngusap Ayah dinding-dinding masjid An Nabawi. Apalagi dinding tersebut itu mungkin apa? Semennya diimpor dari Eropa sana. Ayah ya, marmernya dari Eropa sana. Bagaimana dikatakan itu adalah ngalap berkah. Namun inilah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim ngalap berkah di Masjid Nabawi dengan apa tadi? Tidak dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, eh, Allah menjadikan para ambiyah ya sebagai manusia yang diberkahi sebagaimana dalam ucapan Nabi Isa alaihissalam wa ja'alani mubarakan aina kuntu dan dialah Allah yang menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Ini adalah dalil juga bahwasanya semua barokah itu dengan atau di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki barokah. Maka tidak boleh kita minta barokah kepada apa? selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan wahai fulan berkahilah aku. Nauzubillah min dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala di tangan Allah, dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syafaat. Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu milik Allah. Jangan mengatakan ya nabi, ya wali, berilah aku syafaat. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, semua milik Allah. Rezeki itu di tangan siapa? Kalau kita mengatakan, wahai fulan, berilah aku rezeki, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan apa? Berkah-berkah tersebut. Maka tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita pertama ya minta barokah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh kita menentukan ini barokah atau tidak kecuali dengan apa? Dalil. Misalnya apa? Mengatakan doa di pinggir kuburan si fulan itu lebih barokah misalnya. Dari mana anda tahu? Ya. Kenapa nggak mengatakan ya, berdoa di pinggir mall itu lebih barokah? Ya, kan sama saja, nggak ada dalilnya juga. Ya, kan? Kalau asal-asalan hancur umat umat Islam. Ya, makanya inilah salah satu apa kehancuran umat Islam. Mereka ditindas, mereka dijajah. Kenapa Tidak mau kembali kepada agamanya. Tidak mau kembali kepada akun anak sunnah. Hanya main apa? Akal-akalan saja. Asal perasaan saja yang bilang. Ya, makanya Rasul mengatakan Idza tabayatum bil aina wa akhatum anabal baqar wa raditum bil zara wa taqumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u ankum hatta tarju ila ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada apa? agama kalian. Kalau umat Islam agamanya seenak ya, atau kalau orang Jawa bilang seenak udile dewe, sekarapnya ya apa yang dia inginkan dilakukan tanpa melihat kepada dalil maka inilah yang kita alami umat Islam terus dijajah dan ditindas oleh orang-orang al-kufar maka solusinya hatta tarji'u ilah ilah dini dan masalah apa masalah ngalah berkah kita sampaikan sekarang di sini masalah ngalah berkah dengan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kata Pak ulama, eh dalam banyak kitab yang kita ringkas saja, ada kitab yang sangat bagus at Wa Anwa'u Ahkamu yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Judai ya, atau Syekh Nasir Syekh Nasir al Jude. Beliau mengatakan tawas uh, eh, tabaruk dengan Nabi SAW itu ada dua macam ini kita ringkaskan dari buku tersebut. Yang pertama ini yang pernah terjadi dulu ketika apa Nabi Muhammad masih masih hidup yaitu tawa tabarruk dengan jasadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh kalau kita lihat dalam Sahih Muslim ini banyak riwayatnya. Sebagian sahabat tabarruk dengan ludahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tabarruk dengan keringatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada waktu haji Rasul ya ta memberikan tabaruk kepada atau bukan memberikan tabaruk, menganjurkan manusia untuk tabaruk dengan rambut beliau. Ketika Rasul ya tahallul atau mencukur rambutnya, Rasul membagikan rambutnya kepada siapa? Para sahabat beliau. Ini kata Pak ulama, dahulu para sahabat tabaruk dengan jasanya Rasulullah SAW dan Rasul apa mengikrarkan bahkan tadi membagi-bagikan apa barokah rambutnya tersebut. Ini ketika Rasul apa? Masih masih hidup. Namun sepakat ulama harusnya mengatakan setelah Rasul meninggal dunia tidak ada lagi yang berhak ya ditabaruki sebagaimana Rasul SAW tadi. Buktinya apa? Setelah Rasul meninggal dunia tidak ada sahabat yang lain tabaruk kepada Abu Bakar As-Siddiq padahal beliau adalah wali Allah, orang yang paling soleh di antara semua manusia sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tabar kepada Umar Khattab, tidak ada yang tabar kepada Sunan Affan atau Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka tabaruknya hanya kepada siapa? Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin kita bacakan di sini ucapan sebagian ulama atau Syekh Saleh Al Syekh khususnya dalam kitab beliau Hadihi Mafahimuna tentang masalah tabaruk dengan jasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu telah berakhir dengan meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, eh kata Syekh Saleh Syekh Menteri Agama Saudi Arabia, eh ketika beliau membantah kitab yang berjudul Radun ala Kitab Rad, eh, Hadi Mafahimuna Radun ala Kitab Mafahim Yajib Antusaha karangan Muhammad Ali Al Maliki Eh beliau mengatakan hadan nau' minat ta'adil barokah ing kotok ba'da mautin Nabi sallallahu bahwasanya barokah yang diambil dari jasad Rasul sallallahu itu telah terputus setelah apa meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam illa makana min ajza'i dzatihi baqiyan biyaqinin ba'da mauti inda ahad kecuali ya kalau kita betul-betul yakin ada sisa rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini. Namun apa? Yakin mungkin perlu apa tes DNA mungkin ya. Ya, karena bisa sekarang ini zaman pemalsuan yang akan banyak pameran pedangnya Rasul. Dari mana kita tahu itu pedangnya Rasul? Ah, akiknya Rasul misalnya. Dari mana kita tahu? Ya. Namun kalau betul-betul yakin misalnya, seperti dahulu, eh para tabiin pernah apa? Tabaruk dengan rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi wasallam. Ya, itu pernah ya mereka mendapati dari sahabat-sahabat Rasul SAW. Jadi yang tabaruk itu bukan hanya sahabat tabiin juga. Namun mereka yakin yang ditabaruk itu memang betul-betul bagian daripada jasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Syekh Shalal Syekh mengatakan ya kalau memang itu kita yakin ya biyakinin ba'da mauti inda ahad ya maka dibolehkan wa qadaba dalik al mutayakin ma inkiradikon sahabat radhiyallahu anhum namun ini sangat susah bahkan ya mungkin hampir sudah tidak ada asalnya lagi tidak mungkin bisa dibedakan mungkin antara itu apa benar adalah ya, salah atau tidak namun ya yang kedua kita ngalap berkah kepada Rasul ini yang paling utama dan yang utama yaitu apa barokatu amlin watibat kita ngalah berkah dengan itiba kepada siapa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dengan itiba itulah kita akan mendapatkan banyak kebaikan. saya kali lagi, barokah itu jangan digambarkan yang mistik-mistik yang apa ndak? Eh barokah itu ziyadul khair. Kalau kita berbuat ini akan mendapatkan kebaikan, itulah perbuatan yang apa? Barokah. Eh di antaranya apa? Dengan kita mengikuti sunnah Rasul, maka kita akan mendapatkan barokah dari itiba Rasul ter tersebut. Karena Allah mengatakan misalnya, Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan ya Allah akan berikan dia nikmat yaitu berupa apa? Ya, kebersamaan dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang as-solihin. Jadi intinya sekarang ini ngalah berkah dengan Rasul ada pada apa? Ittiba yang mengikuti ajarannya Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dahulu Al Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika mencium Hajar Aswad beliau mengatakan wallahi inna inni a'lamu annaka hajar la tanfa wa la Demi Allah aku tahu engkau ini batu biasa, tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat laula anni raaitu Rasulullah yuqabiluka maqabatuka. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan mencium. Inilah kata para ulama, kita ngalah berkah ketika mencium Hajar Aswad, bukan ngalah berkah dari Hajar Aswadnya, namun karena apa? Itibanya kita kepada Rasul SAW. Umar berkata mengatakan demikian. Matu biasa tidak bisa menyatakan manfaat dan madarat. Ya. Maka ngalah berkahnya dari sisi apa? Ittiba. Kita mencium ajar aswad bukan minta kesembuhan kepada ajar aswad, bukan ngalah berkah eh diajar aswat aswad, namun ittiba dan kita akan mendapatkan apa? kebaikan dari ittiba tersebut. Jadi harus dibedakan. Ini sekali lagi berkaitan dengan tabaruk dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu para sahabat tabaruknya dengan dua hal. Eh dengan zatnya Rasul dan dengan apa? Itibanya kepada Ar Rasul SAW. Namun sekarang sudah apa? Sudah tiada Ya, yang pertama tinggal yang kedua yaitu apa? Yaitu melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW. Meskipun demikian, sebagaimana kata saya soal saya, kalau seandainya ya betul-betul kita yakin dan tahu betul, ya apalagi zaman sekarang ini udah min pemalsuan, ya jangankan ya jasadnya Rasul atau rambutnya Rasul atau pedangnya Rasul misalnya, ya punyanya artis saya banyak apa? naudzubillah min dalik dipalsukan dan sebagainya, produk-produk yang dipalsukan, apalagi dengan eh, hak Nabi Muhammad saw alaihi wasallam. Ya, susah untuk kita apa? Hampir mungkin mustahil untuk kita percaya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, maka yang paling utama yang kita utamakan di sini ngalah berkah dengan apa? Ittiba kepada sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin ada pertanyaan bagaimana ya ngalah berkah dengan asar tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti misalnya sebagian kaum muslimin terutama pada waktu haji ngalah berkah di gua Hira karena Rasul dulu pernah apa? Ya bahkan yang kita lihat banyak mereka apa sholat di atas ya gua Hira tersebut sudah tempatnya tinggi sempit naudzubillah min sholat di atas sana kalau mati naudzubillah min dalik ya Demikian pula di ya, Gua Saur. demikian pula tempat-tempat yang lainnya atau tempat kata mereka kelahiran Rasul SAW. Ya. Maka apa jawabannya? Diriwayatkan dalam ya riwayat yang sahih. pernah suatu saat Al Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berjalan bersama sebagian para sahabat, sahabat beliau. Kemudian tiba-tiba mereka bergegas lari ke sebuah tempat. Ketika Umar bin bertanya, "Mengapa mereka bergegas menuju tempat tersebut?" Kata orang tersebut, mereka tahu itu adalah tempat yang dulunya Rasul sholat di sana. Maka apa kata Abu Khattab? Karena inilah halakaman kana koblakum. Karena perbuatan inilah yaitu ngalah berkah di tempat-tempat seperti itulah ya umat-umat sebelum kalian itu akan dibinasakan atau dibinasakan. Sekali lagi, tidak pernah ya para sahabat itu ngalah berkah dengan apa? Itu tadi tempat-tempat bekas ya pijakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mungkin ada syubhat bagaimana dengan Abdullah bin Umar radhiallahu yang sering beliau apa melewati tempat-tempat tersebut. Eh sampai-sampai apa beliau pernah melewati sebuah atau eh, selalu melewati sebuah pohon dikarenakan itu yang tempat selalu dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sampai-sampai beliau apa sering menyiram pohon tersebut agar tidak mati, agar terus bisa apa? Mengenang. Ya. Kata pak ulama yang pertama, kita ketahui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang selalu ittiba kepada apa? Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya kullu bid'atin dolalah wa in nasuhasana. Setiap bid'ah itu sesat meskipun banyak orang yang apa? menganggapnya baik. Eh, kemudian yang kedua kata ulama Abdullah bin Umar radhiyallahu tidak ngalah berkah dengan eh, perbuatan-perbuatan yang mengikuti jejak Rasulullah SAW tersebut. Namun beliau hanya sekedar apa? Itiba kepada semua perbuatan Rasul. Bukan ngalah berkah di tempat tersebut. Namun adalah apa? Beliau ingin mengikuti Rasul dari segala hal, dari segala aspek. Baik apa? Melewati jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Yang ketiga, kita katakan kata ulama itu adalah istihadnya Abdullah bin Umar yang tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan tadi orang tuanya sendiri yaitu siapa? Umar bin Khattab ya, mencela perbuatan orang-orang yang apa? ngalap berkah atau meniti jejaknya siapa? Rasul SAW di tempat-tempat beliau sholat padahal itu bukan tempat yang berbarokah namun kebetulan Rasul apa mendapati waktu sholat di tempat tersebut ya makanya sekali lagi kembali lagi kepada dalil tidak bisa kita menentukan ini tempat yang barokah kecuali dengan apa dan makanya Abdullah bin Umar bin Khattab sangat murka kepada mereka-mereka yang datang kepada tempat tersebut. Ya, kalau ini ya sudah kita pahami maka haram ya bahkan syirik kalau kita apa ngalah berkah misalnya ke kuburan keramat ya sudah tidak tahu mana dalilnya itu eh barokah kemudian juga tidak pernah dilakukan para sahabat apalagi dengan apa meyakini bahwasanya sang wali yang dikuburkan di situ bisa mendatangkan manfaat dari dari mana ya padahal jangankan wali rasul saja kata Allah taala kul la amliku li nafsi naf'an wala darat illa masyaallah Katakanlah sesungguhnya aku yang Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau itu pada hak Nabi Muhammad SAW, apalagi para para wali. Demikian pula sekali lagi perbuatan para sahabat tidak pernah ngalah berkah kepada apa kuburan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiallahu anhu sangat amat ya tidak suka melihat orang-orang yang mondar-mandir di kuburannya Nabi meskipun dengan niat sekejar apa? aziarah. Karena Rasul mengatakan la taj'alu qabri idan. Jangan dijadikan kuburan kuis sebagai tempat apa? wisata atau sebagai tempat yang mondar-mandir untuk apa? ngalah berkah dan sebagainya. Ya. Ini sekali lagi salah satu contoh para sahabat mereka cinta kepada Rasul. Mereka sangat amat cinta kepada Rasul. Di sini ada yang lebih cinta kepada Rasul daripada para sahabat? Ada enggak? Para sahabat orang yang paling cinta kepada Rasul, namun mereka tidak pernah ya malam Jumat membaca eh, Quran di pinggir kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu, ya apalagi Rasul mengatakan, la tajalu buyutakum makabir. Jangan kalian jadikan eh, kuburan sebagai atau rumah kalian seperti apa? Kuburan. Faina setan ya yang firumnal bait la fi suratul Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah. Rumah dibacakan ayat Al-Quran, sedangkan kuburan jangan dibacakan ayat Al-Quran. Apalagi sampai iktikaf. Ya semalam suntuk di pinggir kuburan ngalah berkah di kuburan tersebut. Naudzubillah min dalik. Ini perbuatan apa? Orang-orang musyrikin jahiliyah. Kita ingat ya sebuah riwayat yang sahih riwayat Bukhari Rasul SAW atau seorang sahabat yang bernama Abu Waqid alaihi mengatakan kharajna ma'a Rasul sallallahu ila Hunain wa nanu hudatsau ahdin bi kufrin. Dahulu kami pernah pergi bersama Rasul ke Al-Hunain. Sedangkan kami waktu itu baru masuk Islam. Famarana bisidratin. Kami pun melewati pohon bidara. Yang mana orang-orang musyrikin kanu yakufuna indaha wa yanutuna aslatahum alaiha yang mana kaum musyikin dahulu mereka etikaf di apa pohon keramat tersebut dan mereka menggantungkan senjata tersebut di pohon bidara tersebut. Maka kami pun mengatakan ya Rasulullah ijalana dataan data anwatin kamalam dataan anwat. Ya Rasulullah buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Apa jawaban Rasul? Allahu Akbar. Inna hasunan kultum. Walladhi nafsi biadih kama qalat Banu Israel Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Rasul mengatakan Allahu Akbar sebagai bentuk pengingkaran. Ucapan kalian ucapan yang mungkar, memohon apa? Pohon keramat, Ya, mengkeramatkan pepohonan, mengkeramatkan apapun yang tidak ada dasarnya. Kemudian kata Rasul, demi Allah yang jiwa kau di tangannya, ucapan kalian ini sama seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa, "Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin itu memiliki apa? Sesembahan." Di dalam hadis ini kata pak ulama, Rasul menyamakan, menjadikan pohon keramat, menjadikan kuburan keramat atau apapun namanya itu seperti menjadikan sesembahan selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Eh makanya tadi kalau orang itu menganggap kuburan si fulan keramat ngalah berkah di sana, ini hukumnya syirkul akbar sebagaimana apa Bani Israel ya, yang minta apa dijadikan sesembahan kepada Nabi Musa alaihi assalam. Jadi jelas haram ya ngalah berkah di pepohonan, di kuburan keramat, di tempat-tempat yang mungkin dikatakan sebagai wisata religius dan sebagainya ya padahal tidak ada yang religius ya wisata-wisata tersebut kecuali tiga tempat yaitu Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid An Nabawi. Kata Rasul SAW, la tusadur rehal illa ila salatil masajid. Tidak boleh orang itu wisata religius dengan meyakini berkahnya tempat tersebut kecuali apa? Tiga masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid apa? Al Aqsa. Ini ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan masalah atabarruk ah, meskipun secara ringkas dan singkat. Cukup atau istighosa? Hah? Ya, kita lanjutkan istighosa, bukan kita istighosa ya. Maksudnya membahas masalah istighosa. Ya secara ringkas saja. Ya semuanya ini secara ringkas nanti antum lanjutkan di rumah atau di kajian-kajian yang rutin ya. Istighosa secara bahasa artinya tolabul ghaz fi waktu syiddah, meminta pertolongan di waktu krisis atau kritis atau darurat. Ini namanya istighosa Intinya sama dengan isti'anah, minta pertolongan. Cuma kalau istighosa ini lebih identik pada waktu apa? Genting, pada waktu krisis tadi. Adapun tentang ayat yang berkaitan dengan istighosa ini sumbernya dari surat Al-Anfal. Jadi istighosah secara bahasa artinya tolabul ghos, meminta pertolongan namun di waktu apa? Susah. Ayat yang berkaitan istighosah ini ada pada surat Al-Anfal ayat yang ke-10 atau 9 yang ke, 9 dan ke-10 Allah mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajabalakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, beristighosa kepada Rob kalian, lalu Allah mengabulkan permintaan kalian. Ani mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Yaitu dengan kami mengutus ya, bala bantuan berupa para malaikat. Ya, wa ma ja'alallahu illa busra wa tatma'inna bi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah menjadikan itu semuanya kecuali sebagai kabar gembira dan agar kalian atau engkau atau hajat kalian tenang dan tidaklah pertolongan kecuali dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita baca di sini dari penafsiran atau tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang bagaimana istighosanya Rasul. Apakah di tanah lapang teriak-teriak dengan ayat dikir-dikir yang tertentu ya dengan para sahabat mengamini atau bagaimana ya atau pakai spanduk istighosa kubro nah, kita lihat ya, di sini diriwayatkan nanti lihat dalam tafsir Mukhtir kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lama kana yomu badrin nazaran Nabi asalam ila ashabihi wahum salasumi awaniyif wa nadhara ilal musyrikin faidahum alfun waziyada ketika perang Badar ya Rasul SAW melihat kepada jumlah para sahabat beliau. Jumlahnya ada 300 lebih. Kemudian Rasul SAW memperhatikan jumlahnya kaum musyrikin. Yang mereka jumlahnya berapa? 1000 lebih. Fasta kepada Nabi SAW al-Qiblah. Rasul pun langsung menghadap ke arah kiblat. Wa alai rida'u wa izaru, Yang mana beliau memakai ridak selendang dan sarung. Ya, wali ridau wa izaruhu. Summa qala. Kemudian Rasul pun beristighosa. Di sini tidak apa? Tidak berjamaah. Sendiri Rasul apa? istighosa. Sebagaimana apa? Zikir doa secara asal dengan apa? Dengan sendiri-sendiri. Salat ya, eh, berjamaah lima waktu di masjid Rasul mengimami. Namun selesai salat tidak pernah berzikir apa? jamaah Sendiri-sendiri. Demikian pula di sini istighosa sendirian. Tidak ada istighosa kubro, istighosa apa jamaah, hanya apa sendiri. Ini kalau kalian apa? Wahai kaum muslimin mau mengikuti contohnya Rasul SAW. Bagaimana Rasul beristighosa? Tadi dikatakan apa? Menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau mulai berdoa dengan mengatakan, eh, mengangkat kedua, ya, eh, tangan beliau selasa mengatakan Allahumma anjisli mawa'atani Ya Allah, kabulkanlah atau turunkanlah janjimu kepadaku. Allahumma intuhlik hadil isaba min alil Islam fala fil ardi abadan. Ya Allah, jika engkau hancurkan eh kaum muslimin Eh, kalau mereka kalah perang Badar sekarang ini, maka engkau ya Allah tidak akan disembah selama-lamanya di atas muka bumi. Tidak akan ada orang yang beriman kepadamu. Fama famazala yastaghisu rabbahu wa yadja'uh Eh kata Umar bin Khattab, beliau terus istighosa tadi, yastaghith, ya. Terus melantunkan eh, istighosa beliau tersebut sendiri, tidak diaminkan oleh apa? Buktinya apa? Umar bin Khattab di sini cuma meriwayatkan, memperhatikan saja. Eh demikian pula para sahabat yang lain tidak ikut-ikutan apa? Istighosa, ya. Kemudian Famazala yastaghis rabbahu wa yad'uh. Terus beliau berdoa hatta saqata ridau an mankibai sampai selendang beliau itu apa? Karena sangat ya betul-betul khusyuknya dan betul-betul eh beliau mengharap pertolongan dari Allah sampai apa? Selendangnya itu jatuh. Fa'atau Abu Bakar, Abu Bakar pun datang kemudian apa? membetulkan selendangnya Rasulullah SAW tersebut. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Nabi Allah, kafak cukup ya Rasulullah." Eh karena apa Beliau melihat bagaimana Rasul sangat amat khawatir dengan keadaan para sahabat. Cuma yang sedikit dibandingkan kaum musyrikin. Jadi ya khawatir para sahabat akan habis. Eh beliau pun serius berdoa kepada Allah sendiri berdoanya. Buktinya apa? Bakar Umar bin tidak ikut apa? Ya beristighosa di belakang beliau. Itulah sekali lagi yang pertama istighosa minta tolong dan Allah mengatakan dan itu yang sering kita proklamirkan iya karena berdua iya karena Sa'id minta tolong hanya kepada Allah. Demikian pula di sini Rasul ya dikatakan itastal kita Rasul beristighosa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik kalau ada orang apa beristighosa kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad saja istighosa kepada siapa? Allah. Kok ada orang beristighosa kepada Ar-Rasul ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara istighosanya tidak berjamaah, ya, sendiri-sendiri sebagaimana zikir selesai sholat, sebagaimana doa, ya, dengan apa? Sendiri-sendiri. Maka di antara kesalahan sebagian kaum muslimin ketika mengadakan istighosa kubra, ya ada embel-embel apa eh, bacaan-bacaan ritual-ritual yang tidak ada syariatnya. Kemudian juga yang lebih parah lagi kalau beristighosa kepada selain Allah ya Abdul Qadir Jelani, Aghisni misalnya. Ya, ini adalah apa? Syirik akbar. Naudzubillah min dalik. Meskipun orang perorangannya tidak bisa kita langsung vonis apa? kafir atau musyrik ataupun murtad. Ya ini secara ringkas tentang apa? At-tawasul, atau beruk dan al istighosa Semoga bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, berpegang teguh dengan manhaj as-salafi, manhaj al-sunnah wal jamaah, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai akhir hayat kita nanti dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk mengembalikan mereka ke tauhid, mengembalikan kepada mereka ayat-ayat eh, ajan akidah yang sahih dan semoga Allah memenangkan kaum muslimin di atas semua umat-umat kafir yang ada. Ada pertanyaan, apakah benar Asmaul Husna hanya 99? Tidak benar kalau membatasi nama Allah 99. Karena apa? Karena Rasul SAW ketika berdoa mengatakan diantaranya Allahumma ini as'aluka bi kulli ismin huwalak samaita bi nafsak au anzalta fi kitabik au alamta al khalqik au ista'sata bi fi ilmil ghaibi indak. Yang terakhir kata Rasul, Ya Allah, aku minta kepadamu dengan nama yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Ada ndak yang tahu ilmu gaib Allah? Ada. Ada yang angkat tangan? Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kata ulama berarti ada nama-nama yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya yang kita tidak mengetahuinya. Berarti nama Allah lebih dari 99. Bahkan kalau kita renungkan dari ucapan para ulama, istihad para ulama yang mengumpulkan 99 nama, bahkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu lebih dari 99 nama. Namun, yang 99 nama ini hanya Allah sediakan bagi yang mau surga dengan apa tadi ya mungkin menghafalkannya melafatkannya memahami maknanya dan mengamalkan apa konsekuensi konsekuensinya Contohnya kata para ulama dengan ungkapan yang lain, misalnya mengatakan saya punya 100 ribu rupiah untuk saya sedekahkan. Ucapan seperti ini tidak menafikan kalau saya punya apa? Ya, miliaran untuk saya buat apa? Modal usaha misalnya. Ini ungkapan sama. Allah punya 99 nama yang barang siapa asoha menghitungnya, mengamalkannya, memahami maknanya maka dia masuk surga. Sama ungkapan dengan itu. Berarti itu bukan apa? Pembatasan nama Allah 99 nama. Ada pertanyaan, saya ingin memperteguh hati dengan kenyataan dengan pernyataan bahwa jenazah sunnahnya tidak disedekahkan atau dalilnya yang syar'i karena umumnya masyarakat kita 95% lebih jenazah lebih jenazah sekakam kalau khairan. Ya, secara umum kita katakan dalam masalah pengurusan jenazah eh, memberikan pakaian ya bagaimananya ini sesuai dengan harus sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita melazimkan, mensyariatkan kecuali kalau ada apa dasarnya. Entah dengan menyedekapkan atau dengan harus me lepaskan talinya. Ini semuanya tidak bisa kita lazimkan kecuali dengan ad-dalil. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan ngalap berkah dari air zam-zam? Ya kita katakan air zam-zam sebagaimana kata Rasulullah SAW ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang apa? Meminumnya. Dan para sahabat dahulu ada sebagian mereka yang berhari-hari makan dan minum dari air zam-zam. Bukan makan nasi, namun makan apa? Dan mereka kenyang. Karena apa? Air zam-zam dibarokai. Tok, tok mutakmin. Ya. Ta'amu ta'min. Bahwasanya air zam-zam itu adalah makanan juga. Itu jangan apa? Ngalah berkah dari zam-zam. Menjadikannya apa? Minuman dan makanan yang bisa apa? Mengenyangkan. Dan sebagian ulama menyatakan di antaranya apa? Ketika kita meminum air zam tersebut kita berdoa eh kepada Allah semoga air, air zam tersebut menjadikan kita sehat dan sebagainya. Mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Benarkah ada sahabat yang tabaruk dengan darah Nabi SAW? Iya. Ini adalah suatu yang sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Semua eh, jasad Nabi SAW itu adalah barokah dan Rasul pun sekali lagi mengikrarkan yang itu menunjukkan akan kebolehannya. Cuma sekarang sudah terputus ya kecuali tadi dengan salah tadi memang betul-betul yakin itu dari anggota tubuh Rasul SAW. Namun ini sangat amat hampir sibul mustahil. Eh, yang kedua apa? Dengan itibar dan ini yang paling utama untuk kita laksanakan dan untuk kita sebarkan. Bagaimana mensikapi ritual-ritual adat larung sesaji bersih desa dan lain-lain dengan nama kearifan lokal sedangkan itu didukung oleh pemerintah dan dijadikan event-event nasional. Ya kita katakan yang pertama la ta'atali makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiatnya apa? Al khaliq. Kita harus tahu hakikat daripada acara-acara tersebut. Kalau bersih desa, itu cuma nyapu-nyapu apa? Tidak ada masalah. Yang paling bersih. Ya Rasul mengatakan atau rusatul iman. Namun kalau yang dimaksud seperti yang akan terjadi di bulan surah ya. Ini karena bertepatan dengan sebenarnya lagi bulan Muharram, bulan surah kalau di Jawa sana disilahkan dengan bulan surah yang dikenal dengan eh bulan yang penuh dengan klenik, mistik ya, penuh dengan apa? hal-hal yang khurafat, maka ini perlu kita apa? jelaskan bulan Muharram al-Muharram adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna iddata syuhuri indallah isna asyara sana fi kitabillah yauma khalaqas samawati wa arda minha arbaatun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan Hijriah di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang hurum yang Allah muliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Yang mana Rasul mengatakan bahwasanya afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-muharram. Puasa yang paling mulia, yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa di bulan apa? Al-Muharram, yaitu tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Ini adalah sekali lagi yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Al-Muharram. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, terutama di tanah Jawa sana, itu menganggap bulan Muharram bulan yang penuh dengan kesialan. Naudzubillah min dalik. Maka jarang ya, orang berani mengadakan walimah atau acara-acara keluarga di bulan Al-Muharram atau bulan surah tersebut. Karena mereka meyakini kalau mengadakan walimah di bulan surah bulan Muharram, kata mereka apa? Akan sial, akan mendatangkan apa? bala. Ini adalah keyakinan khurafat, keyakinan yang syirik. Rasul mengatakan bahwasanya la adwa wala tiara wala hama wala, wala sofar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada atiara, sesuatu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada nomor 13 yang mendatangkan kesialan. Yang sial itu orangnya yang berbuat syirik, yang berbuat bid'ah, berbuat maksiat itu yang mendatangkan kesialan ma'asobakum musibatin fa'ima kasabat aydikum. Nomor gak ikut apa-apa naudzubillah min dalik. Ya. Demikian pula rumah tusuk sate tidak ada sial dalam Islam. Ya. Apalagi ya kalau di sini. Hah? Rasul mengatakan juga walahama tidak ada burung hantu yang mendatangkan apa kesialan atau kematian dan juga wala safar tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan Kata ulama, dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang musyrikin menganggap bulan Sofar bulan yang penuh kesialan. Maka Rasul pun bantah, tidak ada bulan Sofar yang mendatangkan apa? Kesialan. Nah, sekarang ini sangat disayangkan sebagian kaum muslimin menganggap bulan Al-Muharram yang mereka namakan dengan bulan surah penuh dengan kesialan. Nah, min Dalil. Ini bentuk penghinaan kepada Allah, bentuk penghinaan kepada ya, Rasulullah alaihi wasallam. Eh, sedangkan Allah tadi memuliakan bulan Al-Muharram, Rasul memuliakan bulan Al-Muharram tersebut. Kemudian juga muncul ritual-ritual yang apa? Yang syirik, yang kufur. Seperti tadi, ada istilah apa? Ya, larung sesaji. Ya, me, apa namanya? Mengarak kepala sapi atau kerbau dibuang apa di lautan untuk tumbal ya karena apa? Nyi lorok tidur kelaparan. Ya, naudzubillah min dalik. Syirik kepada Allah Ta'ala ini syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa, sifat. Ya, karena mereka meyakini Nyiloro Kidul itu yang menjaga pantai Laut Selatan. Ini apa? Syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Yang mengatur alam semesta itu siapa? Yang mengatur pantai selatan siapa? Yang mengatur ya, laut segigi siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalau ada yang mengakui bahwasanya yang mengatur adalah penjaga-penjaga dari jin atau dari ilir kodir tersebut, maka ini adalah apa? Syirik dalam rububiyah yang kaum musyrikin tidak pernah syirik dalam rububiyah tersebut. Kemudian ya tambah lagi syirik uluhiyah karena mereka apa? mempersembahkan menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan la'anallah man dabaha Allah melaknat yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya negeri kita ini sering mendapatkan banyak musibah sebab utamanya apa? Banyak syirik. Ya, di antaranya apa? Tadi relung sesaji ke lautan ya menyembelih bukan karena Allah. Allah laknat. Ya, makanya sudah kita sampaikan pada khutbah Jumat kemarin, kalau negeri ini mau barokah, jalan satu-satunya adalah apa? tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna alal qura amanu wattaqau lafatana alim barakatin nasma'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan barokah dari langit dan di bumi. Namun ketika ya kaum muslimin sudah ya jauh daripada tauhid, yang turun apa? Asap. Ya. Yang turun bencana dan sebagainya. Nauzubillah min mendalik. Ini sekali lagi karena apa? Dosa-dosa kaum muslimin terutama dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di bulan Muharram atau bulan Surat di tanah Jawa sana ada istilah memandikan e pusaka, e keris dan sebagainya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ngalap berkah di kotorannya kerbau. Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi adalah ini juga termasuk pembahasan kita sebelumnya ngalap berkah di apa? Kotorannya kerbau. Naudzubillah min dalik. Ya, kita alhamdulillah dikasih apa? Nikmat hidayah. Kita ya ngomong saja malu. Ada manusia royoan istilahnya apa? Ah, berebutan. Ya, bukan rebutan apa? Sembako. Masih masih mending sembako. Rebutan apa? Kotorannya kerbau untuk dijadikan apa? Nggak tahu beda atau apa itu. Nah, obat ngalah berkah kepada apa? Ya, kerbau. Bukan kerbonya saja, bahkan apa? Iya, kotorannya kerbau. Nah, udah bilang ini ulah ulaika am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka apa? Lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Ini diantara apa keyakinan mereka untuk nolak tolak balak ya di bulan surah mengadakan ritual-ritual tersebut.